orang tua kita sudah jelaskan bagaimana akibat dari ada terhadap orang-orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Dan kita sudah jelaskan juga bagaimana cara seorang anak itu berbakti pada dua orang dengan garis terapan. mengatakan ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah laknat mereka. Kemudian hubungan duniawiannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa asammahum yakni asamma adanahum an sana'il haqq wal intifa'i bi Allah menulikan telinga-telinga mereka hingga tidak dapat mendengarkan kebenaran dan tidak kuat darinya. Wa ma'abusorohum. Dan Allah akan membutakan pandangan mereka. An haq wal intifaibi. Dari melihat kebenaran itu dan mengambil manfaat dan faedah darinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laknat dan dibuta tulikannya penglihatan dan kebenaran atau orang-orang yang memutus tali silaturahim yang memutus uh, hubungan kekeluargaan yang tidak mau menyambung tali silaturahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم أما ترضينا أن أصل من وصلت وأخطأ من قطعت قالت بلى يا رب قال فهو لك قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم هل عسيتم إن توليتم Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menjanjikan pahala yang besar di dunia dan di akhirat atas siapa saja yang menyambung tali silaturahim. wa ada Allah wa rasuluhu ala silatiha bil ajril azim fil akhirah wa bil manfa'ah dunyawiyah Pahala yang besar di akhirat dan juga manfaat ya keuntungan di dunia keuntungan yang besar di dunia. Di antaranya adalah al-mahabbah di qulubil khalqi. Rasa cinta yang akan bertanam di, di dalam hati manusia. yang rasa cinta yang akan bertanam rasa kasih sayang yang akan bertanam di dalam hati manusia. Kemudian juga keatur rezeki, ya kelapangan rezeki, luasnya rezeki, jamilul zikri dan sebutan yang baik. Wa ghairu dzalika min al-athar al-hamidah. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat terpuji lainnya dari menyambung tali silaturahim ini. Bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, "Man sarahu ayyum sota ayyum sati ayyum satalahu fi rizki ayyunta ayyunta alahu fi atharihi falyasir rahimah." orang siapa yang suka apabila Allah membentangkan meluatkan rezekinya dan memanjangkan umurnya maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim di dalam hadis ini Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan ya kelapangan rezeki demikian juga umur yang panjang bagi siapa saja كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه صائما أو حلف عن يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت pada siapa memutus tali, eh, tali kekeluargaan yang memutus tali silaturahim atau bersumpah palsu, maka ia akan melihat akibat buruknya, wabalnya, yaitu malapetakannya sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia mati. Jadi ini merupakan ancaman juga terhadap orang-orang yang memutus tali silaturahim ya Allah akan memutus hubungan dengannya dan Allah dan orang itu akan melihat akibat buruk dari perbuatannya itu dari dosanya itu ya sebelum dia mati ya sebelum dia meninggal dunia demikian juga diriwayatkan dari Abu Bakar Rasulullah SAW mengatakan mamin dan ajdar ayu ajil Allah taala li sahibihi la uqubah fid dunia maha ma وما وما وما ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم Tidak ada satu dosa pun yang lebih Allah cepatkan hukumannya di dunia bagi si pelaku ya, samping sisaan yang eh, di samping ya siksaan yang menunggu di akhirat ya nanti atau kelak selain dosa berbuat aniaya ya al bagi yaitu dosa berbuat zalim ya berbuat zalim kepada orang lain dan memutuskan tali kekeluargaan memutuskan tali silaturahim Demikian kepada ya, Fiddin Azanya Allah Jadi ini merupakan salah satu uh, ya, dosa yang yang besar yang diancam ya dengan ancaman yang yang sangat berat ya di dunia dan di akhirat. Maka nah, dari itu adalah uh, seorang insan memperhatikan ya, memperhatikan bagaimana ya, uh, kedudukannya di dalam bab ini di dalam menyambung tali silaturahim ini apakah dia termasuk uh, seorang yang menyambung tali silaturahim dengan keluarganya atau dia termasuk orang yang memutus tali silaturahim Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an menyambung tali silaturahim ini ya adalah termasuk salah satu ibadah yang sangat agung yang dibutuhkan niat yang ikhlas yang menyambung tali silaturahim itu harus dengan niat yang ikhlas semata-mata kita melakukannya ya untuk mengharap pahala hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan balasan. Ya, bukan mengharapkan balasan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatakan dalam hadis beliau, "Laisal wasil bil mukafi." Ya, "Laisal wasil bil mukafi." Walakin al-wasil alladhi man idza uh, qutiat rahimuhu wa salaha. Nabi mengatakan orang yang menyambung ya tali silaturahim itu ikatan ikat ikatan keserabatan itu bukanlah orang yang menginginkan balasan ya dari uh, silaturahim yang dihubungkannya itu ya dari tali silaturahim yang diikatnya itu bukanlah orang yang menginginkan balasan tetapi hakikat orang yang menyambung tali silaturahim adalah yang menyambungnya apabila diputus tali silaturahimnya. Jadi janganlah mengharapkan balasan. Ya, karena itu bukanlah hakikat silaturahim. Hakikat silaturahim adalah seorang menyambung ya eh, tali silaturahimnya dengan keluarganya, dengan karib kerabatnya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun orang-orang itu atau keluarga itu memutus tali silaturahim dengannya. Ya, nah demikian. Jadi hendaklah dia Eh, ber, uh, memasang niat yang ikhlas, ya, berikhtisab, ya, berikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengharap pahala dari si Allah Subhanahu wa taala dari tali silaturahim yang dibinanya. Ya, yang dibinanya. Nah, kemudian juga merupakan salah satu konsekuensi dari menyambung tali silaturahim ini adalah mempelajari nasab lil ibi bi harabatin bahidah yaitu mempelajari nasab dan mencari dari kerabat yang bersambung kepada seorang dari kerabat yang jauh. Maksudnya adalah yang mempelajari nasab kita hingga kita tahu siapa keluarga kita. Nah, salah satu tidak tersambungnya tadi silaturahim ini adalah orang tidak mengetahui garis kerabatnya. Ada seorang yang Eh, apa namanya dia tidak mempedulikan siapa karib kerabatnya ya dia tidak apa namanya acuh dia ya, dia acuh saja terhadap uh, eh, karib kerabatnya atau dia tidak mau tahu nah ini disebabkan karena dia tidak mempelajari nasabnya atau dia tidak pernah menanyakannya ya tidak pernah menanyakannya nah ada sebagian orang yang cukup rahim dengan saudara saudaranya saja kemudian meninggalkan selain mereka yang jauh-jauh dia tinggalkan menyambung tali silaturahim itu baik kepada yang dekat maupun kepada yang jauh. Walaupun kita dianjurkan untuk memulai ya, silaturahim itu dari yang terdekat. Namun bukan berarti yang jauh itu diputus. Ya, namun tetap ya kita menyambung tali silaturahim dengan karib keluarga, eh, karib kerabat kita yang jauh. Jadi dari situ kita perlu mempelajari nasab kita ya siapa paman ya siapa bibi dari pihak ayah dari pihak ibu keluarga yang ia kenal saja dan tidak begitu peduli ya terhadap karib kerabatnya yang jauh yang tidak dia kenal. Ya, mereka ya para karib kerabat ini sebenarnya juga berhak untuk disambung tali silaturahimnya. Bahkan apabila yang berbagus niat untuk mencari kerabat, eh, kerabatnya yang jauh kemudian menyambung hubungan dengannya maka itu termasuk amal yang paling utama ya amal yang paling utama yaitu dia mencari dari kerabatnya yang jauh dia telusuri, dia pelajari, kemudian dia datang, kemudian dia sambung tali silaturahim dengannya, ini merupakan amal yang paling utama. Ya, sering kita lihat seorang yang mencari keluarganya yang jauh, yang mencari dari kerabatnya yang jauh untuk disambung ya, eh, hubungan tali silaturahim dengannya. Nah ini merupakan salah satu jika eh, kita katakan eh, amal yang paling utama yang dapat balasan bukan hanya di dunia maupun juga di akhirat nanti kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ta'lamu min ansabikum mata tilu nabihi arhamakum. Inna silatul rahim mahabbatun fil ahli, matratun fil mal, mansaatun fil athar." Pelajari nasab-nasab kalian, yang dengan itu kalian dapat menyambung tali silaturahim. Sebab menyambung tali silaturahim dapat mendatangkan kasih sayang dalam keluarga, mendatangkan harta, memanjangkan umur. Ya, manfaat fil artinya adalah tambahan umur. Nah, jadi eh, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disebutkan di sini, yaitu dia akan mendapatkan ya, kasih sayang dari apa namanya eh, dalam keluarganya. Kemudian eh, hartanya juga akan bertambah. Nah, kemudian juga umurnya akan dipanjangkan. mempelajari nasabnya untuk menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang masih berkaitan berhubungan darah dengannya yang masih ada hubungan dengannya ya nah demikian yang paling penting para pendengar mereka menjadi liku. Apa yang harus aku buat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Lain kunta kama kulta, فكأنما تصفهم تصفهم mal, ولا يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على ذلك maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya jika keadaannya seperti yang kau katakan ya yaitu kamu menyambung satu lagi dengan mereka namun mereka justru memutusnya kamu berbuat baik kepada mereka namun mereka justru berbuat jahat kepadamu kamu sabar ya lembut terhadap mereka namun mereka justru berbuat jahat kepadamu maka Nabi mengatakan fakaan nama fuhumul mal ya maka engkau seolah-olah telah menyuapi mereka dengan ah, dengan pasir yang panas engkau senantiasa akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi mereka selama engkau dalam keadaan demikian. Ya makna sabda Rasulullah Alaihi Wasallam tusibhumul mal itu menyuapi mereka dengan tanah atau pasir yang panas disebabkan dosa yang mereka dapatkan ya karena perbuatan mereka. Jadi orang-orang yang membalas ya karib kerabatnya yang menyambung tali silaturahim dengan mereka ya dengan perbuatan seperti yang disebutkan dalam hadis tadi yaitu dia memutusnya ya, orang eh, karib kerabatnya berbuat baik kepadanya eh, namun justru dia berbuat jahat kepadanya eh, mereka sabar dan santun kepada kepadanya namun dia justru berbuat jahil kepada mereka maka seolah-olah ia telah makan bara api yang panas atau pasir yang panas dan sabda Nabi Zahirun alaihim yaitu kamu senantiasa mendapat pertolongan dalam menghadapi mereka dan dalam menolak gangguan mereka. Madum ta'ala zalika, selama engkau dalam kondisi seperti itu, yaitu engkau tetap terus sabar, ya tahammulul adha, menanggung ya gangguan-gangguan yang engkau terima dari mereka. Ini menunjukkan anjuran untuk terus menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang karakternya seperti itu dan tidak membalasnya dengan perbuatan yang sama. Nah, kadang-kadang kita ini kalau karib kerabat kita memutus hubungan dengan kita, maka pun kita membalasnya dengan perbuatan yang serupa. Kita perlu memutus hubungan dengannya. Kalau dia buat jahat kepada kita, kita juga membalasnya dengan buat jahat kepadanya. Ya, nah demikian. Ini kecenderungan manusia. Namun Nabi SAW mengatakan, selama engkau dalam keadaan seperti itu, yaitu engkau terus menyambung tali silaturahim dengan mereka walaupun mereka seperti itu dan tidak membalasnya dengan perbuatan yang serupa, Nah, jika engkau menghadapinya dengan perbuatan yang serupa, niscaya akan terputus tali silaturahim. Ya, jika kita balas juga dengan perbuatan yang sama dengan mereka, mereka memutus tali silaturahim. Kemudian kita juga juga, eh, juga memutus tali silaturahim dengan mereka, maka akan terputus terputuslah eh, uh, tali silaturahim itu secara keseluruhan, secara total. Dan selanjutnya akan terjadilah permusuhan Nah permusuhan di antara apa namanya keluarga ini ya kadang-kadang lebih besar daripada permusuhan dengan orang-orang yang tidak punya hubungan kekeluargaan. Ya sebagaimana kita lihat ya dalam hal harta ya warisan ya bagaimana hebatnya perseteruan atau permusuhan akibat harta warisan antara sesama keluarga. Demikian Fanifidin. Jadi ya Nabi mengatakan Allah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa e, menolongmu ya akan senantiasa memberikan pertolongan kepadamu dalam menghadapi mereka selama engkau seperti itu. Nah oleh karena itu jika kita menghadapi perbuatan buruk ya e, dari seseorang maka balaslah dengan kebaikan. Maka itu akan memberikan pengaruh kepadanya. Dia akan merasa malu, Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hi ahsan." Ya, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawat and that kita, kasih sayang kita kepada mereka. Jadi bukan hanya dengan memberikan materi kafir. Ya. kemudian apakah ia boleh mengunjungi mereka? Maka beliau menjawab, iya, bahkan dia harus mengunjungi mereka. Namun juga harus menyampaikan nasihat, yaitu mengajak mereka untuk keluar dari ya, negeri tersebut, ya dari negeri kafir itu, karena Rasulullah SAW berlepas, berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Ya, kemudian bagaimana? Jika yang mereka menyambutnya, artinya jika mereka menerima nasihatnya, jika tidak, maka ya, ia tetap uh, janganlah ia bermukim di sana bersama mereka, namun janganlah dia uh, memutus hubungan atau memutus kunjungan kepada mereka. Demikianlah ikhwan kecil Allah wa iyyakum jami'an. Seorang hendaklah merutinkan kunjungan kepada kali kerabatnya. Nah, demikian. Jika tidak mampu, mungkin dia bisa menghubunginya via telepon atau SMS atau apa namanya media-media komunikasi yang ada sekarang ini. Demikianlah ya, konfidena Allah wa iyyakum Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan menyambung salib tali silaturahim. Jadi intinya fiddin dan para pendengar yang beriman bahwa memutus tali rahim ini merupakan salah satu dosa besar yang salah satu dosa besar yang diancam dengan ancaman yang berat di dunia maupun di akhirat. Ya, demikianlah mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita. Ya eh, lebih dan kurang saya mohon maaf. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم المسلمين Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Abu Ihsan Hafirullah. Semoga kita bisa mengambil faidah dan manfaat dari materi yang beliau sampaikan. Saudara Gus di manapun Anda berada, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan tema dan pembahasan kita dari pembahasan Al-Kabair dari memutuskan tali silaturahim bersama beliau di kesempatan pagi hari ini dan uh, kita ada 15 menit waktu kita di kesempatan pagi ini dan yang pertama kami akan uh, berikan kesempatan dari telepon di 0218236543. Halo. Ya, halo. Baik, uh, halo. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ibu? Silakan. Umu Muhammad di Geranggan. Silakan Umu. Eh, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Ana mau tanya nih Ustaz, apakah uh, ipar dari saudara kita punya istri itu juga termasuk dalam silaturahim? Sementara mereka itu kan bukan saudara dengan kita. Hmm. Dan yang selalu jadi masalah dalam keluarga itu rata-rata ya itu selalu dari ipar yang selalu membenci kita Baik. karena saudara laki-laki kita menyayangin kita. Nah sekarang bagaimana jalan keluarnya ini Ustaz? Karena Baik. ini udah masalah uh, yang bertahun-tahun gitu Ustaz. Baik. Terima kasih. terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya, baik. Ya, mereka juga masih termasuk uh, kerabat kita, oh, ya walaupun jauh ya dari pihak istri kita, kita tersambung ya, uh, hubungan dengan mereka. Ya, bukan berarti silaturahim ini harus ada hubungan darah ya, walaupun itu tidak ada, tapi ada kaitan kita ya dengan di sini dan sini di sini dalam masalah ini adalah dengan ya suami kita ya, ya kita tersambung melalui itu dan kita juga harus menyambung uh, silaturahim dengan mereka ya menyambung tali silaturahim dengan mereka ya tentunya ya banyak cara untuk uh, apa namanya kita bisa mengambil hati manusia salah satunya adalah dengan apa namanya dengan uh, saling memberi ya hadiah ya pemberian karena pemberian ini akan me melunakkan hati ya akan melunakkan hati kita nah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tadi yang namanya menyambung tali silaturahim itu leita alwasil bil mukafi yang namanya orang menyambung tali, tali silaturahim itu bukan untuk mengharapkan balasan. Akan tapi al-wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wa sholaha. Jika diputus ya, eh, hubungan silaturahim dengannya, dia justru menyambungnya. Jadi ya seperti itu tadi. Ya tadi kan sudah kita apa namanya sampaikan hadis Nabi seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dia mengatakan aku menyambung tali silaturahim dengan karib kerabatku justru mereka memutusnya aku berbuat baik kepada mereka justru mereka berbuat buruk kepada aku aku santun kepada mereka justru mereka berbuat jahil kepadaku maka Nabi mengatakan tadi ya jika engkau jika keadaannya seperti yang engkau katakan tadi jika kondisinya seperti yang ibu sebutkan tadi ya ibu ceritakan tadi maka ya mereka itu ya mereka itu seolah-olah telah memakan pasir yang panas akibat perbuatan mereka itu. Nah bagi kita ya janganlah kita berkecil hati atau apa namanya menyurutkan langkah kita untuk menyambung tali silaturahim dan berbuat baik kepada mereka. Ya kita akan tetap senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala selama kita tetap mempertahankan sikap kita itu yaitu tetap menyambung tali silaturahim ya tidak memutuskan hubungan dengan mereka. Nah, e, bukankah tadi Allah mengatakan tolaklah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang lebih baik. Ya mudah-mudahan orang itu akan menjadi ya, apa namanya sahabat setia kita nanti di kemudian hari. Banyak orang-orang yang awalnya memusuhi kita, namun karena kita balas ya ke, apa namanya permusuhan itu dengan kebaikan, ya sebenarnya permusuhan mereka itu tidak pada tempatnya, bukanlah permusuhan yang seharusnya bukan permusuhan antara muslim dengan kafir, dia adalah muslim, ya dia adalah uh, karib kerabat kita, dia adalah orang yang perlu kita sambung tali silaturahim dengannya. Maka seolah uh, kemudian ya dia berubah menjadi sahabat kita yang setia. Nah semua itu ya tentunya dengan tahammulul ada, dengan menanggung ya bersabar atas uh, segala apa namanya kita katakan segala uh, Eh, eh, kesulitan ataupun ya, gangguan yang kita terima ketika kita melaksanakan kewajiban ini. Jadi kita perlu keikhlasan ya dan ikhtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menyambung tali silaturahim ini. Demikian. Ya, tadi juga kita sebutkan bahwa jangan lupa pula kita untuk senantiasa menyampaikan nasihat dengan cara yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Nah, dan kalau ada sisa kelebihan harta kita, kata Nabi tadi, jika ada lebih, kata Nabi, maka ya berikanlah ya fa'in fadala an ahli jika lebih dari kebutuhan kita dan anak istri kita fadili karobati maka berikanlah kepada karib kerabat kamu ya untuk menyambung tali silaturahim dengan mereka tahadu tahabu kata Nabi sering beri hadiahlah niscaya akan kalian akan saling berkasih sayang Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan dan berikutnya dari penelpon yang kedua ada uh, hamba Allah di uh, Depok silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, suami saya kan pendiam tapi nya dendam. Saya suka ke rumah kakak saya itu sebulan sekali, sedangkan orang tua saya kan jauh. Saya ngumpul di keluarga suami saya Nah suami saya tuh nggak suka kalau saya sering-sering ke rumah kakak saya karena hmm. kalau ke rumah kakak itu suka dikasih makanan gitu katanya nggak ada harga diri kalau hmm. Eh, ke rumah menerima, kakak saya menerima makanan uh, dianggap ya. tidak tidak ada harga diri begitu ya iya ya? hmm. ya, jadi nggak suka kalau saya sering-sering ke sana katanya baik baik pertanyaan ibu Bagaimana sikap ibu ah, begitu atau? Uh, iya, terus saya salah terus uh, eh, kata mertua membenarkan uh, suami saya katanya waktu zaman Rasulullah aja suaminya eh, ibu istrinya itu meninggal, suaminya tidak mengizinkan tidak pergi katanya bilang begitu. Hmm, Apa? Baik. Saya itu salah gitu. Baik, baik, ya, terima, terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, ini uh, dilema juga. Satu sisi seorang istri harus taat kepada suami. Sisi yang lain, dia juga wajib menyambung tali silaturahim dengan keluarganya. Nah, perlu ibu ketahui bahwa eh, menaati suami itu dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna ta'atu fil ma'ruf taat kepada suami itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Adapun hadis Nabi ya ketika seorang yang ya wafat ibunya kemudian dia ingin melayat jenazahnya dilarang oleh suaminya, ya memang melayat apa namanya mengurus jenazah itu fardu kifayah. Ya, kalau sudah ada yang mengurus, ya, dia tidak perlu juga untuk mengurusnya, gugur kewajiban atasnya. Ya, jadi tapi ini merupakan kewajiban yang sifatnya aini, ya berdoain gitu ya, atas dirinya untuk menyambung tali silaturahim. Jadi kalau ada suami yang melarang istrinya menyambung tali tali silaturahim dengan keluarganya, inilah suami yang ya, tidak mengerti hak-hak istri. Ya, ini perlu dinasihati ya suami-suami yang seperti ini. Nah, nah kalau terjadi seperti ini, ya kadang-kadang ada suami yang dilaporkan kepada Nabi ya oleh para sahabat seperti misalnya Hindun yang melaporkan Abu Sufyan yang celit kan begitu ya. Artinya apa? Ya apa namanya tidak memberikan eh, nafkah yang cukup untuk istrinya begitu. Ada sebagian suami yang menahan-nahan harta seperti itu. Maka Nabi berkata kepadanya, ambillah untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf, kata Nabi. Ya, jadi perlu persiasan juga bagi si istri ini untuk menyambung tali silaturahim dengan keluarganya. Nah demikian tanpa harus ya dia berkonfrontasi dengan suaminya. Tadi nah, kita sudah sudah sebutkan bagaimana cara untuk menyambung tali silaturahmi ini dengan memberikan apa namanya sedekah kepadanya, pemberian kepadanya, dan juga apa namanya e, dengan berkirim kabar kepadanya, misalnya telepon, sekarang bisa himpunan kan begitu ya, bisa, tidak harus datang misalnya bertemu tat, bertatap muka dengannya ya, kalau tidak memungkinkan kalau memungkinkan dia lakukan seperti itu kalau tidak memungkinkan tentunya ada cara-cara lain untuk menyambung tali silaturahim tapi jangan memutusnya demikian jadi tidak berhak seorang suami itu melarang istrinya untuk menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat ya, karib kerabatnya nah demikian ya. Baik. Adapun mengenai hadiah, ya tentunya hadiah seorang muslim itu tidak boleh ditolak. Hmm. Ada larangannya menolak hadiah dari seorang muslim. Jadi hadiah seorang muslim itu harus diterima. Ya selama itu tidaklah ya, sesuatu yang batil, bukan harta curian, bukan harta yang haram. Ya dia harus menerima ya, dia apa namanya hadiah tersebut. Karena itu adalah hak muslim atau muslim yang lainnya. Janganlah dia tolak pemberian itu taala dia menolak pemberian itu. Dan ini dalam hal ini juga harus dijelaskan kepada suami. Mungkin suami belum tahu hukum-hukumnya, belum mengerti apa namanya hukum-hukum berkaitan dengan hal ini. Ya, tolong diberitahu kepadanya ya bahwa menerima hadiah dari seorang muslim itu, eh, apa namanya menolak hadiah seorang muslim itu adalah suatu yang dilarang. Kita diperintahkan untuk menerimanya dan tidak menolak hadiah yang diberikan janganlah dianggap itu suatu, suatu penghinaan. Pemberian itu ya salah satu uh, apa namanya tujuan dari saling memberi itu adalah untuk mempererat kasih sayang kan begitu ya. Hmm. Nah, dalam hal ini juga janganlah kita ya, selalu ya, di pihak yang menerima. Janganlah kita juga ya, memberi juga kan begitu ya. ya. Enggak ada apa namanya ya hubungan yang baik antara Baik, e, berkaitan dengan satu riwayat tadi yang Ibu e, penanya nukil mengenai ada e, seorang muslimah yang e, kemudian karena taat pada suami akhirnya tidak mengunjungi e, tidak bertakziah ketika e, ada keluarganya yang meninggal atau ada ayahnya yang meninggal dunia. Bagaimana Ustaz? Apakah sahih riwayat ini Ustaz? saya belum. Nah. Baik. Anggaplah ya. Nah. Ya, ya, itu tidak berarti ya, apa namanya uh, semua ya, perintah-perintah uh, suami harus dilakukan ya. Tadi sudah disebutkan bahwa uh, perintah suami, ketaatan kepada suami itu dalam mengikai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia nyuruh maksiat ya kita tidak boleh kalau kalau misalnya uh, suami menyuruh kita untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh seorang istri itu untuk menaatinya. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Iya, baik. Terima kasih untuk jawaban yang Ustaz sampaikan dan berikutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari pendengar kita. Ya, dari pendengar kita di Jakarta Timur yang bertanya, "Ya Ustaz, saya mempunyai saudara kandung yang kurang baik akhlaknya, berbuat zolim, selalu mengambil hak hak dari saudara-saudaranya yang lain, bicara kasar dan selalu mengeluh soal ekonomi. Saya menjadi malas untuk bertemu dengan uh, dia karena menghindari pertengkaran apabila uh, uh, sering bertemu. Apakah hal ini dibenarkan Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya Jazakallah khairan. Ya. Nah, tentunya ini uh, kita melihat maslahat ya maslahat uh, eh, menyambung tali silaturahim tadi ya bisa dengan banyak cara ya bukan harus bertatap muka dengannya ya bisa dengan cara-cara yang lain ya, dengan mengirimkan berita atau ber, apa namanya kalau misalnya pertemuan ya bertatap muka dengannya justru akan ya melibatkan dalam perbuatan dosa misalnya ini orang suka apa namanya ya kalau sudah duduk bareng di bahagia isinya kan begitu ya bisa dengan cara yang lain menyambung tali silaturahim itu ya dengan apa namanya mengirimkan hadiah kepadanya atau menyampaikan pesan yang jelas dia tidak memutus hubungan dengannya sambung dengan cara ya, cara-cara yang yang lain yang bisa kita lakukan gitu. ya dan sabar ihtimalul ada nah bisa juga kita mendatanginya tapi kita menghindari ya apa namanya dosa di dalam pertemuan itu misalnya kalau dia sudah mengarah kepada hibah dan mima dan lain sebagainya ya kita tolak dengan cara yang baik atau kita memberikan nasihat. Nah demikian. Ya, eh, yang jelas kita tidak boleh memutus hubungan dengan dia walaupun ya kita katakan kondisinya seperti itu. Baik, ya Allah Nah, baik terima kasih untuk jawabannya dan berikut dari Pak Abdullah di Jawa Timur yang bertanya, "Ya Ustadz, bagaimanakah caranya kita menyambung tali silaturahim bagi mereka yang nasabnya terputus?" uh, semisal anak hasil zina. Zakal heran ya Ustaz. Ya, mengenai anak hasil zina, ya itu dinisbatkan tetap kepada bapak, kepada ibunya atau kepada bapaknya ya. Jadi penisbatan itu tetap ya kepada ayah dan ibunya dari hasil apa namanya benih mereka. Ya, dan uh, ya tentunya di sini ya anak itu tidak bersalah sebenarnya ya anak itu tidak tidak membawa kesalahan orang tuanya ya, ya dia juga tetap punya hak untuk mendapatkan eh, apa namanya kasih sayang dari keluarga keluarganya yang lain ya walaupun dia itu adalah hasil anak hasil dari zina jadi janganlah kita apa namanya me, menganaktirikan atau apa namanya ya me, ya men, menjadi tirikannya eh, menganaktirikannya atau hingga dia terkisih dari apa namanya dari keluarga ya karena anak itu tidak bersalah itu ya yang bersalah adalah kedua orang tuanya maka kita harus tetap menjaga uh, hak-haknya sebagai anak dari ayah ibunya itu Allah alam bisawab Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan uh, satu penanya dari telepon di uh, kesempatan terakhir kita di pagi ini kami terima kembali di 0218236543. Nah, terputus. Kami memberikan kesempatan untuk Anda satu penanya terakhir di kesempatan kita pagi ini 0218236543 kami persilakan. 6. Halo. Halo. Ya, persila kami persilakan. Silakan. Halo. Baik, uh, satu pertanyaan terakhir saja melalui pesan singkat kita angkat saja dari pendengar kita di kesempatan uh, pagi hari ini Ya Ustaz, uh, saya dibesarkan oleh uh, orang lain, sementara uh, saya dibesarkan oleh orang lain, sementara ibu saya tidak uh, tidak memberikan uh, pendidikan dan tidak membesarkan saya dari uh, sejak umur dua bulan. Bagaimanakah upaya saya untuk uh, bisa uh, memberikan uh, atau bisa menyambung tali rahim sementara uh, hati ini terasa sedih dan bercampur marah melihat kondisi hal ini. Terima kasih Ustadz dari Umu Sumayah di Jakarta. Silakan. Ya, ya hendaknya seorang insan itu uh, menyadari ya bahwa dia tidak hidup sendiri di dunia ini. Dia kehadirannya juga di dunia melalui sebab-sebab dari orang lain. Ya, kemarin kita sudah jelaskan yang paling berjasa atasnya atas segala kehadirannya di dunia ini adalah ayah dan ibunya ya ayah dan ibunya ya dan maka dari itu haram atasnya untuk berbuat durhaka kepada ayah ibunya kemudian eh, orang-orang yang punya andil juga di dalam hal ini ya andil juga kepada ayah ibunya saudara-saudara ibunya kait kerabat ibunya dan ayahnya yang punya juga juga punya andil dalam hal ini ya atas kehadirannya dan keberadaannya di dunia maka dia harus menyadari hal ini ya dan dia tetap berbuat baik kepada mereka tetap menyambung silaturahim dengan mereka ya, dan bersabar atas eh, apa namanya per, perlakuan dan sikap-sikap buruk yang mungkin dia terima dari eh, karib kerabatnya itu nah, demikian walau bagaimanapun mereka itu punya hak atas diri kita dan kita punya kewajiban terhadap mereka. Kalau mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka terhadap kita, janganlah kita berbuat hal yang sama, ya tidak berbuat apa namanya tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap mereka. Karena kalau kita berat dengan perbuatan yang serupa, ya apa bedanya kita dengan mereka? Nah tentunya ini kewajiban, sebagaimana kita sebutkan tadi, ini merupakan kewajiban kita. Ini merupakan kewajiban kita untuk menyambung tali silaturahim dengan eh, orang-orang uh, itu dan beratnya ya ancaman terhadap orang-orang yang memutus tali, tali silaturahim ini ya ini apa namanya menjadi cambuk bagi kita untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Allah mengatakan alladzina yang kuruna walladzina yang kuruna Allah min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Memutus ya uh, eh, perka apa namanya silaturahim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung wa fil ard dan membuat kerusakan di muka bumi apa balasannya Allah mengatakan ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar mereka lah orang-orang yang berhak mendapat laknat dan mendapat eh, apa namanya tempat kembali yang buruk ya tempat kembali yang buruk di akhirat demikian ikhwan fillah ya Allah wa tau su'ud dar ay eh, su'ul akibah akibat yang buruk ya di dunia maupun di akhirat jadi eh, hendaklah dia eh, mananya bersabar ya di sini bersabar tahammulul azab menghadapi keluarga karib kerabat yang baik bagaimanapun mereka ya berperilaku dan bersikap kepada kita dan tetap ya andir asyiratakal akrabin beri peringatan kepada keluarga karib keluargamu yang terdekat dengan cara yang baik amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus kita tegakkan dan kita laksanakan dengan cara yang baik nah demikian ya, baik. Baik Ustaz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dan silakan untuk menutup perjumpaan kita dengan satu eh, kesimpulan akhir. Tafadhol. pengadilan pada hari ini kita telah membahas satu apa namanya dosa besar yang sembilan yaitu dosa memutus tali silaturahim. Ya, dari dari dalil yang kita telah kita sampaikan tadi ya, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi ya dapat kita kesimpulan bahwa sangat diharamkan memutus tali kekeluargaan ya memutus tali silaturahim Nah, kemudian memutus tali kekeluargaan ini atau memutus tali silaturahim ini adalah penyebab ya berpalingnya seorang dari apa namanya dari dikeluar dan penyebab berbagai macam kerusakan, penyebab dari berbagai macam hancuran kebinasaan. Nah, memutus tali kekeluargaan atau memutus tali silaturahmi merupakan penderitaan dan siksaan ya di dunia ya dan apa namanya juga nanti penderitaan di akhirat. Pelakunya berhak mendapatkan laknat ya dari Allah Subhanahu wa taala dan ya dibuta tulikan mata apa namanya pendengaran dan penglihatannya di eh, di dunia dan bagi mereka seudar yaitu akibat yang buruk atas perbuatan mereka. Nah demikian. Bah, uh, kemudian dalam hadis Nabi yang kita bacakan uh, tadi bahwa ya dosa ya biasanya itu dilambatkan ya hukumannya kecuali dosa memutus tali kekeluargaan dan berbuat zalim. Ya hukuman kedua dosa ini akan dipercepat semasa di dunia sebelum mendapat siksa nanti di akhirat. Ya, jadi hendaklah kita benar-benar memperhatikan hal ini, ya janganlah kita sampai jatuh pada dosa yang berat ini apa yang besar ini. Demikianlah mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Aku lupa lihada wa astagfirullah liwalakum wa muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan uh, al-kabair, dosa-dosa besar. Tadi telah kita simak bersama uh, dosa di dalam memutuskan tali silaturahim yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abu Ehsan eh, Al-Maidani hafirullah dari kediaman beliau di kota Medan, Sumatera Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau bersama keluarga dan memberkahi setiap ilmu yang telah beliau sampaikan. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar yang telah menyimak dan mengikuti acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda semua dan menjaga Anda dan senantiasa menjaga uh, hidayah kepada uh, pada diri diri anda hingga akhir hayat kita semua. Saudaraku seiman dimanapun anda berada, saat ini pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ke ruang negara Anda program acara selanjutnya dari Dialog Interaktif Dunia Kesehatan pada pagi hari ini insyaallah taala dan untuk yang berikut kami kembali hadirkan beberapa eh, jeda dan lantunan tilawah Al-Quranul Karim untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami, terutama untuk Anda yang telah menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat atau Anda yang berupaya menghubungi kami via telepon yang tidak bisa kami layani pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum ma baqiya syai'un tidak tersisa sedikit pun kata Rasulullah dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia.